Bismillah, diperhatikan. Sekarang kata musonif, samuna ibul fa'il. Yaitu pembagian-pembagian naibul fa'il. Ya, secara umum pembagiannya nanti sama dengan pembagian dari fa'il. Karena naibul fa'il itu sendiri adalah isim yang menduduki kedudukan fa'il, menggantikan kedudukan fa'il ketika fa'il itu dibuang. Dan di sini ada pun sebab-sebab dibuangnya tidak disebutkan, namun sudah pernah kita sebutkan kemarin di Muktarob tentang tempat-tempat di mana fa'il itu dibuang dan kemudian diganti dengan naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'ili ismun zahirun. naibul fa'il berbentuk isim zahir. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, rufi al qalamu an salasatin." Kolam itu, catatan itu, tulisan itu diangkat ya. An salasatin dari tiga golongan manusia. Maksudnya ketika mereka lakukan maka hukum mereka itu tidak terkena dosa yang pertama kata beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anin naim hatta Dari orang yang tidur sehingga dia itu bangun dari tidurnya. Jadi ketika dia tidur, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang dilarang, maka dia tidak terkena tanggungan dosa, tidak terkhitop. Wanis sobi dan dari anak kecil hatta yahtalima sampai dia itu balik sampai dia bermimpi maksudnya balik ya wanin majnuni dan dari orang gila hatta yakila sampai akalnya kembali nah inilah tiga golongan manusia yang kolam itu diangkat darinya maksudnya apa ketika melakukan perkara yang sifatnya dosa tidak tercatat sebagai dosa Fana ibul fa'ili al kolamu, Maka naibul fa'ilnya di situ adalah al kolam. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rufi'a al kolamu, pena itu diangkat. Itu adalah ismun zahirun, isim zahir mazkurun yang dia itu disebutkan. Sabakahu fi'lun mabniun lil majhul. Yang mana dia itu didahului oleh fi'il mabni majhul dan hukumnya sama ya, mau naibul fa'il atau mau fa'il, maka dia itu harus didahului oleh amilnya. Dia nggak boleh mendahului amilnya. Namun dia harus didahului oleh amilnya. Kalau fa'il harus didahului oleh fi'il mabni maklum. Kalau naibul fa'il harus didahului oleh fi'il mabni majhul. Di situ lihat catatan kakinya nomor satu. Al-fi'lu al-mabniyu lil majhuli lahu suwarun li bina'ihi lil majhuli sata'ti lahikon. Fi'il mabni majhul itu memiliki bentuk tentang keadaan mabninya. Bagaimana mabdinya? fi'il mabni majhul dengan apa? Ketika dia mabni, maka itu juga memiliki suar, memiliki bentuk yang bermacam-macam. Satati akan datang bentuk tersebut lahikon setelah ini. Maksudnya nanti setelah pembahasan ini, itu nanti akan disebutkan tentang keadaan mabninya fi'il mabni majhul. Maksudnya apa? Ketika dia mabni, itu tidak hanya selalu mabni dalam satu keadaan gitu. Tidak, ada beberapa bentuk. Jelas, ini keadaan yang pertama ya dia disusun dari isim zohir. Perhatikan ya. Isim zohir terbagi dua nanti. Kedua-duanya boleh menjadi naibul fa'il dan kedua-duanya boleh menjadi fa'il. Karena isim zohir itu kan isim yang terlihat secara lafad. Yang pertama, isim zohir itu mu'rob. Dia zohir, namun harokatnya nggak bisa berubah. Eh, dia harokatnya bisa berubah-ubah. Seperti rufi'a al qalamu Al-qalamu itu adalah isim zohir, Namun sifatnya dia mu'rob, Bisa al-qalamu, al-qalama, al-qalami, tergantung amilnya. Dan ini boleh jadi naibul fa'il dan dia digolongkan dari golongan isim zohir. Yang kedua mabni dia isim zohir namun sifatnya mabni. Seperti rufi'a hazal kitab. Buku ini telah diangkat. Atau duriba allazi katabah. Laki-laki yang telah menulis ini, laki-laki yang menulis ini telah dipukul. Ya, telah dipukul laki-laki yang telah menulis. Ini semuanya zohir ya. Hadza zahir, allazi zahir, al-qalamu zohir. Cuman satu mu'rob, zohir tapi mu'rob, harokatnya bisa berubah-ubah. Kemudian yang satu sifatnya mabni. Harokatnya tidak bisa berubah-ubah. Keduanya ini digolongkan dalam isim zohir, Dan keduanya ini bisa menjadi naibul fa'il. Atau kita katakan bisa menjadi fa'il. Baik fa'il atau naibul fa'il boleh dibentuk dari ini. Isim zohir itu kata yang masih umum. Masuk di dalamnya mu'rob, masuk di dalamnya mabni. Paham? Karena isim zohir itu maknanya adalah isim yang secara lafat nanti dia itu bisa terlihat. Dan mu'rab secara lafat juga bisa terlihat. Kemudian mabni secara lafat juga bisa terlihat. Kedua-duanya bisa terlihat. Namun keadaannya yang satu mu'rob, keadaan yang satunya lagi adalah mabni. Kedua-duanya boleh menjadi naibul fa'il. Jadi ingat maksud Anda gini. Jangan difahami yang namanya isim zohir ini hanya selalu isim mu'rob saja. Salah nanti. Karena isim mabni pun masuk di dalam di dalamnya. Ya, karena isim mabni pun masuk di dalamnya. Yang kedua kata beliau di sini naibul fa'il muawwalun. Naibul fa'il itu dibentuk dari masdar muawwal. Dan itu boleh. Ya. Seperti yuskaru an tukhlisa keikhlasanmu itu itu disyukuri. Ya. Keikhlasan yang engkau lakukan perkaranya itu disyukuri liso itu takwilnya nanti yusgaru ikhlasuka. Takwil ke masdar sorihnya ya. Caranya nanti fa'ilnya tersebut liso takdir anta itu dipindahkan ke jomir jar Yang cocok nanti anta adalah k Kemudian tukhliso itu dicari masdarnya akhlaso yukhlisu ikhlason. Berarti menjadi yushkaru ikhlasuka. Ya, keikhlasanmu itu disyukuri. Atau contohnya yuhtaramu ma fa'alta. Apa yang engkau lakukan itu itu dimuliakan. Apa yang telah engkau lakukan itu perkaranya dimuliakan. Wa ta'wilu dan takwilnya adalah fi'lu eh, apa yuhtaramu fi'luka. Perbuatanmu itu dimuliakan ya perbuatanmu itu di, dimuliakan. Itu yang kedua dan ana rasa tidak ada poin yang lebih dalam masalah ini tentang masdar muawwal karena kita sudah pernah melewati masdar muawwal dengan bentuk-bentuknya dan poinnya ini persis dengan fa'il. Hukum masdar muawwal ini untuk naibul fa'il itu sama persis dengan ketika menjadi fa'il. Masdar muawwal menjadi fa'il anna tambah isim tambah khobar atau an ditambah fi'il mudhari atau ma ditambah fi'ilnya baik fi'il madi atau fi'il mudhari yang ketiga naibul fa'ili domirun muttasilun naibul fa'ilnya berbentuk domir muttasil Seperti ana ulimtu. Saya itu telah diketahui atau telah diajarkan ya. Kemudian nahnu ulimna huma ulima hum ulimu albanatu ullimna. Fajami'ud dhamairi almuttasilati bil af'ali al-mabniyati lil majhuli tu'rabu naiba fa'ilin. Maka semua domir-domir yang bersambung dengan fi'il-fi'il mabni majhul, semuanya nanti itu di'irab sebagai naibul fa'il. Wahia dan domir mutasil di sini adalah ta pada contoh ulimtu, na pada contoh ulimna, alifusnain pada contoh ulima, Wawul jamaah pada contoh ullimu dan nunun niswa pada contoh ullimna. Jadi semua domir mutasil itu boleh menjadi naibul fa'il. Atau kalau kita tambahkan seperti yang kemarin, domir rofa munfasil. Domir mutasil di sini adalah domir rofanya ya, bukan domir nasab atau domir jer. Kemudian domir rofa munfasil juga boleh. Cuman dia biasanya dalam sigo istisna. Ya, ma yuhtaro yuhtaromu illa anta. Tidak ada yang dimuliakan illa anta kecuali engkau. Anta di sini domir rofa munfasil. Fi mahalli rofin na ibul fa'il. Ya, anta di situ adalah domir rofa munfasil. Jadi domir rofa munfasil, domir rofa muttasil, kedua-duanya itu boleh menjadi naibul fa'il. Itu nomor empatnya ada ya. Fana ibul fa'il fil misalaini domirun munfasilun najiduhu fil misali al awali ad domiru anta wa amma fil misali sani fawad domiru antum. Dan itu juga sudah jelas. Yang kelima, na naibul fa'ili domirun mustatirun. ibul fa'il berbentuk domir mustatir. Dan ini jelas boleh. Sama seperti hukum fa'il ya. Kalau nanti dia mendahului amilnya, maka dia nanti sebagai eh, apa fa'ilnya berbentuk berbentuk domir mustatir atau naibul fa'ilnya berbentuk domir mustatir. Seperti al-babu futiha, pintu itu dia telah dibuka. Fana ibul fa'ili domirun mustatirun takdiru huwa fil fi'li futiha. Maka naibul fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya huwa, bukan al-babu. Al-babu itu sebagai mubtadaknya. Ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Man du'ya ila ursin au nahwihi fal yujib barang siapa yang diundang pada walimatul urs au nahwihi atau yang semisalnya fal yujib maka hendaknya dia jawab hendaknya dia hadiri syahidnya nanti fal fi'lu du'ya madin mabniyun lil majhul dia adalah fi'il madi yang mabni majhul na wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiru huwa naibul fa'ilnya itu berbentuk dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke man tentang masalah apa yang bisa menggantikan naibul fa'il asalnya ini perhatikan ya, naibul fa'il ini kan asalnya dia adalah maf'ulun maf'ulun bi. Berarti dia itu munculnya nanti pada fi'il yang muta'addi. Itu asalnya. Sekarang bagaimana kalau fi'ilnya itu fi'il lazim kemudian dibuat majhul? Sedangkan tidak ada maf'ul bi yang bisa dijadikan naibul fa'il. Maka di sini yang perlu diperhatikan nanti tambahannya yang bisa menjadi naibul fa'il yang bisa menggantikan fa'il, yang pertama itu maf'ul bi. Itu yang pertama ya, nanti Anda ringkas. Secara asal maf'ul bi Seperti nasara nasarallahu al-muslimina. Menjadi nusira al-muslimuna. Aslinya dia adalah maf'ulun bi kemudian dijadikan naibul fa'il. Kalau tidak ada misalkan fi'ilnya adalah fi'il lazim bukan fi'il yang mutaaddi, maka yang bisa menggantikan adalah zorof tapi syaratnya harus mutasorif. Karena ada zorof, kemarin sudah pernah kita sebutkan. Zorof itu terbagi dua, ada yang mutasorif, ada yang goyru mutasorif. Ada yang mutasorif, mutasorif nanti ini bisa digunakan untuk selain zorof. Dan itu ada tempatnya, kalau kita belajar mulakhos yang punya Fuad nikmah itu ada tempat-tempatnya dibagi. Kemudian juga nanti ada zorof yang goyru mutasorif. Yang penggunaannya itu hanya bisa digunakan pada zorof saja. Tidak bisa digunakan pada selain selain zorof. Nah, di sini yang bisa menjadikan yang bisa menjadi naibul fa'il adalah zorof yang sifatnya dia mutasorif. Bisa berpindah-pindah penggunaannya. Seperti yaumun. Yaumun itu mutasorif. Kemudian syahrun. Kemudian sa'atun. Ini zorof-zorof yang mutasorif ya. Jadi dia boleh nanti menjadi naibul fa'il ketika fi'il itu tidak memiliki maf'ulun bihi. Seperti sima yaumu al-isnain. al isnain al Aslinya nanti soma Zaidun yaumal isnain. Ini yang pertama. Asalnya naibul fa'il itu hanya dibentuk dari fi'il yang muta'addi yang memiliki maf'ulun bih. Seperti contoh nasarallahu al-muslimina. Al-muslimina itu sebagai maf'ulun bih dari fi'il yang muta'addi yaitu fi'il nasoroh. Kemudian ketika dibuat menjadi majhul, menjadi nusiro al-muslimuna. Orang-orang muslim itu telah ditolong. Faham? Secara asalnya. Namun apabila nanti fiilnya adalah fiil lazim, yang tidak memiliki maf'ul bi, apa yang bisa menggantikan? Yang pertama zorof. Tapi sifat zorof itu harus mutasorif harus bisa penggunaannya digunakan untuk zorof dan digunakan untuk selain zorof. Karena zorof nanti terbagi dua, ada yang mutasorif, ada yang goyur mutasorif. Kalau mutasorif, dia bebas penggunaannya. Sebagai zorof boleh, sebagai selain zorof juga boleh. Kalau selain daripada mutasorif, dia penggunaannya hanya pada zorof saja. Tidak bisa digunakan pada yang yang lain. Seperti yaumun, ini mutasorif syahrun mutasorif, sa'atun mutasorif. Seperti menjadi contoh, sima yaumul isnain. Hari Senin itu dipuasakan, maksudnya ber, di, berpuas, berpuasa. Aslinya apa? Soma Zaidun yaumal isnain. Zaid telah berpuasa di hari Senin. Itu aslinya. Tapi karena soma ini bukan fi'il muta'addi, soma ini fi'il lazim. Sehingga ketika Zaid dibuang, apa yang harus menggantikan? Nggak bisa sembarangan kalian gantikan di situ. Gitu. Di antara yang bisa menggantikan dia itu adalah zorof yang sifatnya muta, mutasori. Sudah? Perhatikan yang selanjutnya, yang ke berikutnya yang bisa menjadi naibul fa'il ketika fi'il itu adalah fi'il lazim atau fi'il itu tidak memiliki maf'ulun maf'ulun bi yaitu masdar isi masdar yang mutasorif apa itu isi masdar yang masdar yang mutasorif? Yaitu masdar yang bisa digunakan sebagai maf'ul mutlak atau selainnya. Atau kalau bahasa mudanya, masdar yang terletak pada urutan tasrif yang ketiga. Doroba yadribu dorban, kotala yaktilu kotlan, kotala yaktulu kotlan. Ataupun yang lainnya. Itu namanya masdar mutasorif. Masdar yang bisa digunakan sebagai maf'ul mutlak karena memang Maf'ul mutlak itu adalah isi masdar yang muncul bersama lafaz fi'ilnya. Atau bisa digunakan untuk selain maf'ul mutlak. Karena ada nanti masdar yang dia sifatnya goyur mutasorif. Tidak bisa digunakan untuk yang lain. Hanya sebagai masdar tok. Seperti subhanallah, ma'azallah. Ini isi masdar. Namun penggunaannya selamanya sebagai masdar. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah kalau dia goyur mutasorif, itu tidak bisa dijadikan naibul fa'il yang boleh menjadi naibul fa'il itu adalah isim masdar yang sifatnya mutasorrif. Bisa digunakan untuk maf'ul mutlak kalau muncul bersama lafat fi'ilnya, satu lafat, satu makna atau satu makna beda lafat. Itu boleh. Atau penggunaannya nanti untuk selain daripada itu. Ya, atau penggunaannya nanti untuk selain daripada daripada itu. Contohnya seperti faiza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Ya. Dalam surah Al-Haqqah ayat ke-13. Nafkhatun wahidah. Nafkhatun di situ sebagai naibul fa'il dari nufikha. Ya, sebagai naibul fa'il dari nufikha. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kalau ada failnya di sini, Nafkhotun di situ sebagai maf'ul mutlak karena dia muncul bersama lafadz fi'ilnya. Nafakha sama nafkhotun Satu lafadz satu lafadz satu makna. Kalau ada fa'il dari situ, nafkhotun di sini menjadi maf'ul mutlak. Karena dia adalah masdar, isi masdar yang bisa digunakan sebagai maf'ul mutlak. Ketika fi'il tidak memiliki maf'ulun bi, dia boleh menggantikan naibul eh, menggantikan fa'il untuk menjadi naibul naibul fa'il. Itu yang ke berikutnya ya. Yang bisa dijadikan naibul fa'il. Secara asal maf'ulun bi. Kalau mau menjadi naibul fa'il itu syarat asalnya adalah maf'ulun bi. Kalau tidak ada baru berpindah ke masdar tadi yang kita sebutkan atau nanti kepada zorof yang sifatnya mutasorrifa. Tapi ya, Anda cukupkan dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa